faqad adantuhu bil harbi Siapa yang memusuhi waliku sungguh sungguh aku telah mengumumkan perang melawannya. Wa ma ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarabtu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintainya, aku yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha dan tangan yang ia bergerak dengannya. Wa rijlahu allati yamshi dan kaki yang ia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Jika ia minta kepadaku, aku pasti memberinya wala ini sta'adani la'u'idannah. Dan jika ia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi ia. Kita bahas ya hadis ini sedikit demi sedikit. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Allah taala berfirman dalam hadis qudsi ini, siapa yang memusuhi waliku Siapa itu wali? Ya wali, ya wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dialah wali. Dalilnya surat Yunus. Ya Allah taala berfirman dalam surat Yunus Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la yahzanun." Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan mereka juga tidak merasa bersedih hati. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Lihat Allah di dalam surat ya Yunus ini menjelaskan surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang menjelaskan hakikat siapa wali Allah Subhanahu wa taala itu. Allah mengatakan di situ alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Berarti setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia itu wali Allah. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang ketika menyebutkan tentang siapa wali Allah, beliau berkata wal alim billah Al-muwadhibu ala ta'atillah. Al-mukhlis fi ibadatihi. Wali itu adalah orang yang berilmu tentang Allah. Ya. Yang senantiasa menaati Allah dan ia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, itulah yang disebut dengan wali. Jadi wali itu, Pak, bukan orang yang seperti yang difahami oleh orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf menganggap wali itu derajat yang dicapai setelah melewati fase-fase dengan cara e, menyiksa diri dengan ibadah-ibadah tertentu. Ya. Dengan zikir-zikir dan wirid-wirid tertentu. Maka kemudian untuk sampai ke derajat wali Ya menurut mereka akan ada masa masa agak sedikit gendeng. Ya. Makanya uh, eh, al hafidz Ad-Dhahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala ketika menyebutkan biografi Said Ahmad Al-Badawi yang disebutkan bahwa Ahmad Al-Badawi ini ya termasuk kutub jadi tingkat derajat yang sangat tinggi dari kewalian. Kata Imam az tidak dikenal siapa Ahmad Al-Badawi ini. Namun dihikayatkan bahwa ia pernah sholat tanpa wudhu. Sehingga akhirnya orang-orang mengira bahwa dia itu apa? Wali. Jadi kalau ada orang aneh dianggap apa? Wali. Untuk pernah lihat nggak di YouTube ya? ada orang agak gila sedeng, sedeng itu dianggap wali pak nggak pakai baju ya ini nah seperti itulah saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam azani Allah wa beda dengan kita alusunah wal jamaah kita punya keyakinan wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa ya dalam dunia tasawuf sebagian tasawuf mensyaratkan menganggap wali itu derajat yang sangat tinggi sekali Ya, bahkan sebagian orang tasawuf sufi menganggap wali itu ya derajat yang tidak perlu lagi melaksanakan syariat. Jadi mereka menganggap bahwa wali itu sudah lepas dan boleh lepas dari apa? syariat. Ini jelas ya keyakinan yang tidak benar. Ya, maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, untuk untuk menjadi wali Allah Syaratnya hanya dua kok. Yang disebutkan dalam dalam dalam dalam ayat tadi. Apa itu? Syarat untuk menja ya tes tes tes tes. Tes tes. Kok mati? Tes tes. Tes tes tes tes. Tes. Iya, oh. tes. Untuk menjadi syarat, untuk syarat-syarat menjadi wali Allah dalam Al-Qur'an tadi dalam surat Yunus ayat 62 63 gampang. Apa itu? Yang pertama beriman. Yang kedua apa? Bertakwa. Jadi, siapapun dia yang beriman dan bertakwa, menurut Al-Qur'an dia wali Allah. Walaupun derajat kualian itu bertingkat-tingkat. Ya derajat kewalian itu bertingkat-tingkat. Ada yang masya Allah, ya karena keimanan dia, ketakwaan dia yang luar biasa sehingga masya Allah dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis ini, ya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia menyebutkan tentang derajat wali. Ini ya, beliau bersabda. <clears throat> Nanti kita akan sebutkan. Tapi kita akan bahas terus sedikit demi sedikit dari hadis ini ya. Kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala berfirman, tes tes tes. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi mawaliku, sungguh ia telah, sungguh aku telah mengumumkan perang melawan dia. Ini menunjukkan saudara-saudaraku sekalian ya, bahwa menyakiti dan memusuhi para wali Allah ini berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz man adali, siapa yang menyakiti wali-waliku. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itulah menyakiti seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menyakiti hatinya, ya, menyakiti dengan lisan, menyakiti apalagi yang sifatnya dengan badan. Wah, berat di mata Allah ya. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang seorang wanita yang banyak sholat malamnya, banyak puasa sunnahnya, banyak infaknya, sedekahnya, tapi dia menyakiti tetangganya. Rasulullah mengatakan apa? Dia dalam api neraka menyakiti. Menyakiti seorang muslim itu berat ya. Ya, maka jangan sampai kita menyakiti seorang muslim yang beriman dan bertakwa baik dengan ucapan kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda Allah Taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabu ilayya mimma taraktu dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Lihat ini menunjukkan saudaraku bahwa amal ibadah takarub yang paling dicintai oleh Allah itu amal ibadah yang hukumnya wa wajib. Oleh karena itulah di sinilah kita harus paham ya. Memahami hukum sebagaimana pernah kita bahas itu ya membantu kita untuk mengetahui mana dahulu yang kita lakukan. Oh ini hukumnya apa? Wajib. Ini hukumnya apa? Sunnah. Oke, kalau yang wajib dan yang sunnah bertabrakan, kita dahulukan yang mana? Yang wajib dong, jangan sampai kita mendahulukan yang apa? Yang sunnah. Ya. Maka di sini kita penting mengetahui dulu hukumnya ini apa nih? Hukumnya ini wajib atau hukumnya apa? sunnah. Contoh misalnya, antum menuntut ilmu, menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu agama. Wah, masya Allah di hari Minggu ini ada beberapa tablik akbar nih, ada beberapa kajian. Coba antum lihat, ya tema kajiannya yang wajib antum pelajari yang mana, yang tidak wajib yang mana, iya kan? Oh yang ini tentang tauhid. Wah kebetulan saya juga belum paham banget tentang masalah tauhid. Sementara belajar tauhid hukumnya fardu ain tidak pak fardu ain, ya kan? Ya. Maka tentu yang fardu ain lebih kita dahulukan daripada yang sifatnya fardu apa? Kifayah. Kita demikian ya akan Islam. Dalam beramal soleh itu harus paham betul mana yang sifatnya fardu ain, mana sifatnya fardu kifayah, mana yang sifatnya sunnah saja. Sehingga di saat itu kita dahulukan yang wajib seorang wanita misalnya. Banyak ya di antara perempuan zaman sekarang beramal sebatas dengan perasaan. Asyik ke WhatsApp, suaminya manggil. Kata so, kata istrinya apa? Tak dulu napa? Lagi WhatsAppan sebentar. Ya. Akhirnya apa? WhatsAppan wajib apa sunnah? Nggak wajib, nggak sunnah. Menyahut panggilan suami hukumnya apa? wajib. Tapi apa yang terjadi karena perasaan lagi asyik dengan WhatsAppnya, akhirnya apa? Dilalaikan yang wajib, akhirnya jatuh kepada dosa. Maka ini bahaya tidak? Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Iya. Ada orang kerja di kantor. Iya. Tapi dia pengen sholat duha. Akhirnya izin dulu saya mau sholat duha. Sholat duha hukumnya apa? sunnah melaksanakan kewajiban amanah kantor hukumnya apa wajib terus kok ya bela-belain sholat duha dan akhirnya meninggalkan yang sesuatu yang sifatnya diwajibkan gimana salah seperti ini saudaraku maka tentu kita harus lihat dan harus paham dulu mana yang wajib mana yang sunnah dari situ kita tahu mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu makanya Ya Rasulullah SAW di sini mengingatkan Allah Taala berfirman apa? Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepada. Berarti amal yang paling Allah cintai apa? Yang wajib. Yang wajib juga bermacam-macam. Semakin kita butuh, semakin besar. Semakin besar pahalanya, semakin semakin wajib atas diri kita ya Anda sebagai seorang pedagang wajib nggak belajar ilmu tentang perdagangan harus ya supaya kita tidak jatuh kepada perdagangan sistem ribawi ya kan Anda misalnya ya berkecimpung dalam dunia apa ya ekonomi Anda harus paham bagaimana ekonomi yang sesuai dengan syari anda misalnya sebagai seorang pekerja apapun juga wajib belajar dulu secara hukum syar'inya tentang masalah yang sedang kita geluti tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam perkara yang ternyata apa? diharamkan oleh syariat kita. Iya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Jadi pahamilah apa sih kewajiban kita sebagai seorang hamba. Pahami apa sih amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada saya? Iya, nah ini. Kita lanjutkan. Dan tidaklah hambaku bertakorup kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Iya. Ustaz, tak, gimana sih caranya tahu ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah? Kalau antum sudah belajar ilmu usul fikih, insya Allah mudah. Bisa maksudnya tapi belum pernah ya. Ya udah kalau gitu tanya ustaz. Ustaz ini hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Iya. Dengan cara kita bertanya kita akan tahu ini hukumnya wajib atau hukumnya apa? Sunnah. Iya. Kemudian kita lanjutkan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hamba-hambaku bertakarup kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintainya. Ini menunjukkan saudaraku ya, pertama mencukupkan diri dengan yang wajib saja boleh sebetulnya. Tapi kita telah kehilangan keutamaan dan pahala yang banyak. Makanya sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Ya, apa sih yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat? Kata Rasulullah, apa? Sholat lima waktu. Apa ada yang lain, ya Rasulullah? Tidak ada. Kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Apa puasa yang wajib? Kata Rasulullah, puasa Ramadan. Apa ada yang lain, ya Rasulullah? Tidak ada. Kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Apa ada zakat yang wajib? Rasulullah menyebutkan tentang zakat yang wajib. Apa ada yang lainnya ya Rasulullah tidak ada kecuali kalau kamu mau zakat yang sunnah. Apa kata orang ini? Kata orang ini demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan menambah lebih dari ini dan aku tidak akan mengurangi. Artinya aku mau yang wajib aja udah, gak mau yang sunnah. Apa kata Rasulullah? Aflah in sadaq. Kalau dia jujur, dia beruntung. Artinya kalau kita mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja itu sudah kadar yang paling batas mencukupi, Pak. Kurang dari itu nggak boleh. Tapi kalau kita tambah melebihi yang wajib, tapi juga kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, maka ini sebab datangnya cinta Allah kepada kepada kita. Ya. Maka di sini Rasulullah bersabda Allah Taala berfirman, dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintainya. Lihat, berarti akhi kita mengamalkan yang sunnah itu bisa mendatangkan apa? cinta Allah kepada kita. Maka berusaha bukan hanya sebatas yang wajib kita lakukan tapi juga yang sunnah kita jaga. Ya. Sebagian ulama mengatakan amalan sunnah itu bah, kalau kita rutinkan itu menjaga amalan yang wajib. Ya, kalau amalan yang wajibnya terjaga, maksudnya dijaga oleh amalan-amalan yang sunnah, maka aman yang wajib ini semakin bisa kita menjaganya. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengamalkan yang sunnah juga. Rasul sabda apa? Man hafadha ala sintai asyrata rakaah. Siapa yang menjaga 12 rokaat ya sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di mana? Di surga. Itu dua rakaat sebelum subuh empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Rasulullah menganjurkan kita. Bahkan Rasulullah menjamin bahwa orang yang menjaganya akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Rasulullah juga menganjurkan kita untuk sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Demikian pula puasa-puasa sunnah dan yang lainnya. Kenapa? Karena subhanallah pahalanya besar. Ya, dalam hadis ini menunjukkan ya bahwa orang yang menjaga amalan yang sunnah itu adalah sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Ya, masya Allah. Kita lanjutkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintai dia. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat cinta. Ya, Allah mempunyai sifat apa? Cinta dan Allah mencintai hamba-hambanya yang soleh. Ya, sementara yang selama ini kita pelajari sifat Allahnya 20. Wujud kita bako mukhalafatun lil hawadithi wahadaniyat apa namanya? Apa? Wahadaniyat, kudrat, iradat, basar, terus dan yang lainnya sampai 20 ya. Ada nggak sifat cinta di situ? Nggak ada. Tak ada. Ya, tapi kalau misalnya kita beriman hanya 20 sifat saja konsekuensinya apa? Kita harus menolak sifat yang sangat banyak. Contohnya di antara sifat cinta. Ya. Di dalam sifat 20 ada sifat ridho tidak? Tidak ada. Sementara kita kan mengharapkan ridho Allah. Maka itu menunjukkan bahwa sifat 20 memang tidak ada dasarnya, Pak. Ya. Kita lanjutkan. <clears throat> ahbab ahbabtu. Apabila kata Allah, aku telah mencintai dia. Alhamdulillah. Apabila aku telah mencintai dia, mencintai si hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya dan kaki yang ia berjalan dengannya. Ya apa maksudnya? Allah akan menjadi tangan yang ia ya melakukan dengannya. Al maksud anna man istahada bi taqarrub ila Allah bil fara'id thumma bin nawafil qarrabahu Allah ilaihi wa raqqah min darajatil iman ila darajatil ihsan fayasir ya'budullah ka'annahu yarah fala tamba'is jawarihuhu illa bima yuhibbu maulah fa in nafaqa lam yantik illa bima yurdillah wa in sami'a lam yasma' bima yusqitullah wa in nadhara lam yanzur ila ma harramallah wa in batasha lam yabtush illa lillah wa hakada kata beliau maksudnya orang yang bersungguh-sungguh ya bertakarub kepada Allah baik dengan yang wajib maupun dengan yang sunnah, maka Allah akan naikkan derajatnya dengan derajat yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga ya, ia beribadah kepada Allah dengan betul-betul seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ia tidak ingin melihat kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Ia tidak ingin mendengar kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Tangannya tidak ingin digerakkan kecuali apa yang mendatangkan ridho Allah. Kakinya tidak ingin ia langkahkan kecuali menuju perkara yang membuat Allah ridho kepada dirinya. Itu maksudnya, Pak. Iya. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu ya, tandanya apa? Tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Dia nggak mau melihat yang maksiat, dan mau. Setiap kali dia melihat maksiat, astagfirullah. Iya. Dia nggak mau mendengar yang sifatnya dosa. Kalau dia mendengar riba, astagfirullah. Segera dia istighfar minta kepada Allah. Dia minta ampun. Ya dia tidak ingin bergerak, melangkah. Kalau ternyata ia tahu itu terima, ternyata diharamkan oleh Allah, dia nggak mau. Ini tandanya orang ini apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudaraku sekalian ya, jangan sampai kebalikan kita ternyata orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kita ternyata mata kita maunya melihat yang haram. Telinga kita terbiasa dengan yang haram. Kaki dan tangan kita maunya melakukan sesuatu yang sifatnya haram. Makanya akal Islam ini tanda orang seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku sekalian, ya usahakanlah semaksimal mungkin kita berusaha untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Usahakan semaksimal mungkin saudaraku bagaimana kita pertama apa? menjaga amalan-amalan yang wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, kita usahakan bagaimana kita menjaga amalan-amalan yang sifatnya apa? sunnah. Kalau kita sudah terbiasa itu, insya Allah kita akan membiasakan diri di atas kebaikan. Ya. Nah ini, baik dari hadis ini kita ambil beberapa faidah <clears throat> yang bisa kita petik. Ya. Hadis ini menunjukkan yang pertama <clears throat> Isbatul wilayah lillahi azza wa Inna lillahi ta'ala awliya pentapan bahwasanya Allah memiliki wali-wali di muka bumi ini. Ya. Penetapan tes tes tes tes tes tes ya isbat tes isbat al-wilayah lillahi azza wa jal. Penetapan bahwasanya Allah memiliki siapa? Wali. Siapa wali Allah? Sebagaimana sudah kita jelaskan. Yaitu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah yang kedua. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini anna mu'adata awliyaillah min kabairid dzunub. Bahwasanya memusuhi wali-wali Allah itu termasuk dosa besar. Ya. Memusuhi wali-wali Allah itu termasuk dosa besar. Faedah yang ketiga, annal fariidhah ahabbu ila Allah minan nafilah. Bahwa amalan yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang sunnah. Maka sudah kita jelaskan tadi jangan sampai kita lebih mendahulukan yang sunnah akhirnya melalaikan yang apa? Yang wajib. Faedah yang keempat, annaman wadhaba 'ala sunan wasala ila muhabbatillah. Bahwa orang yang menjaga sunnah-sunnah ya perkara-perkara yang sifatnya sunnah, maka ia akan sampai kepada derajat cinta Allah. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan, saudaraku, ini sebetulnya belum selesai ya. Masih ada lanjutannya yang belum kita ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adani la Jika ia minta kepadaku, aku pasti akan kabulkan permohonannya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi dia. Ini menunjukkan saudaraku ya, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Yeah. Tapi apakah kalau kita berdoa lalu dikabulin sama Allah tandanya Allah sudah cinta sama kita? Entah dulu. Ya, terkadang terkadang, Mbak. Kita berdoa kepada Allah tapi caranya tidak sesuai dengan syariat Allah. Ternyata Allah kabulkan doa kita karena Allah tidak suka kepada kita. Bisa jadi, bisa jadi. Contoh. Ada orang pergi ke kuburan Lalu dia minta-minta di kuburan. Pulang dari kuburan ternyata apa? Terkabul doanya, ya kan? Kalau dia bilang, wah ini berkah kuburan nih. Ya. Kok bisa dikabulkan? Maka yang seperti ini bukan berarti tanda Allah cinta kepada dia. Belum tentu. Bisa jadi itu apa? Istidroj namanya. Diulur sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba min dunya apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia ya bahwa mukimun ala maksiati sementara si hamba ini terus-menerus berbuat dosa fa innama huwa istidraj maka itu hakikatnya Allah ulur dia Allah apa mengulur dia supaya tambah sesat. Ya. Ada orang pernah waktu itu saya lagi membahas tentang masalah riba bahwa memakan riba itu memakan makanan haram itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Eh rupanya ada orang ber, berdiri dan berkata, "Saya sering makan riba, tapi saya berdoa sama Allah dikabulin." Ya. Berarti hadis itu nggak benar dong. Saya bilang Pak, kalau Bapak sering makan riba terus Bapak minta sama Allah dan ternyata Allah kabulkan doa Bapak itu bukan pertanda Allah cinta sama Bapak. Loh kok bisa gitu? Iya. Itu tanda artinya Allah tidak suka kepada Bapak. Lalu saya bawakan hadis tadi Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Ketahuilah itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Diulur agar tambah apa? Sesat. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Tapi kalau kita ternyata alhamdulillah Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah karena ketakuan kita, karena keimanan kita, karena ketaatan kita. Maka insya Allah itu tanda Allah cinta kepada kita. Iya. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Kata Rasulullah, "Wala in ista'adani la wala in sa'alani la'utiyanna." Jika ia minta kepadaku, aku akan pasti memberinya. Dan jika ia minta perlindungan kepadaku, aku pasti lindungi dia. Ini kedudukan wali yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan wa mastukribu alaih. Hadithun hasanun rahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku al-khata, kesalahan yang tidak disengaja. Wan nisyan dan lupa. Wa mastukribu alaih dan yang dipaksa. Di sini Hasan dari Ibn Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Perhatikan saudaraku. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah memaafkan untuk umat umatku apa? Al-khata. Apa itu khata? Itu kesalahan yang tidak disengaja. Apa yang dimaksud dengan kesalahan yang tidak disengaja? Kesalahan yang tidak disengaja itu Pak, ada dua makna. Makna yang pertama, karena ketidaktahuan. Nggak tahu. Makna yang kedua, karena kita lakukan tidak sengaja tanpa niat. Maksudnya kalau antum lagi jalan tahu-tahu ya nyenggol gelas orang pecah gitu kan nggak sengaja. Itu kan kesalahan yang tidak apa? Tidak disengaja karena kita ketidaktahuan kita juga. Ya. Maka ini menunjukkan saudaraku sekalian bahwa orang yang jatuh kepada kesalahan itu ada dua macam. Macam yang pertama, dia jatuh dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu sebuah apa? kesalahan. Macam yang kedua, orang yang jatuh dalam kesalahan dalam di keadaan dia tahu itu salah. Ya, dalam keadaan dia tahu itu salah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, Mas. Ada orang yang jatuh kepada kesalahan dalam keadaan dia tidak tahu. Apakah orang yang jatuh kepada kesalahan dalam keadaan ia tidak tahu dimaafkan? Dimaafin enggak? Hah? Dimaafin enggak? Kalau ada orang yang jatuh kepada kesalahan karena enggak tahu, enggak tahu gimana lagi, dimaafin enggak? Sebetulnya ini ada perinciannya, Mas. Perinciannya ada apa? Yang pertama, kalau dia tidak tahu itu karena dia nggak mau tahu dan nggak mau menuntut ilmu. Maka yang seperti ini kata para ulama nggak dimaafin. Dia berdosa karena dia apa? Nggak mau tahu, nggak mau menuntut ilmu, malah berpaling, Disuruh nuntut ilmu, nggak mau. Ya. Makanya yang seperti ini masuk dalam firman Allah, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir?" Qalu bala, qad ja'ana nadhir. Setiap kali sekelompok penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, ditanya oleh malaikat apa penjaga api neraka, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Apa kata mereka? "Benar." sudah datang tapi kami mendustakannya. Iya. Maka orang yang sengaja nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau tahu ah, saya nggak mau belajar, pokoknya saya mendingan jadi orang bodoh. Nah, orang sepertinya berdosa tetap berdosa. Keadaan yang kedua, orang yang sudah berusaha menuntut ilmu, tapi yang namanya ilmu kan terbatas, Pak. Karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu, akhirnya dia jatuh kepada apa? Kesalahan. Yang seperti ini masih dimaafkan. Yang seperti ini apa? Dimaafkan. Makanya orang yang tidak tahu, ya, itu pun juga sudah kita sebutkan berarti ada dua keadaan. Orang yang tidak tahu dalam artian gak mau tahu, gak mau belajar, berpaling dari menuntut ilmu, maka yang seperti ini saudaraku tidak dimaafkan oleh Allah. Dia berdosa karena dia berpaling dari menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang tidak tahu bukan karena dia meremehkan menuntut ilmu, bukan. Dia sudah berusaha menuntut ilmu. Maka yang seperti ini apa? dimaafkan. Ya. Nah inilah saudaraku sekalian. Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab para ulama, mereka membedakan antara tempat yang di situ sedikit ulama dengan tempat yang di situ banyak ulama dan ilmu. Kalau di tempat yang di situ banyak ilmu dan ulama, maka pemberian maaf dengan kebodohan menjadi sedikit. Tapi kalau di situ tak, tidak ada ulama, jauh dari ilmu dan ulama, seperti mereka yang tinggal di pedalaman sana, maka pemberian maaf dengan kebodohan menjadi luas kata mereka. Nah, inilah saudaraku sekalian ikhwah Islam ya. Saya pernah tuh habis kajian ada bapak-bapak datang ke saya. Ustaz, saya nggak mau nuntut ilmu, Ustaz. Kenapa, Pak? Karena kan orang bodoh dimaafin. Saya kalau menuntut ilmu saya tahu kalau saya langgar saya berdosa tapi kalau saya nggak tahu saya nggak berdosa jadi mendingan saya nggak nuntut ilmu lah sekalian saya bilang ke dia nggak bisa begitu pak ya bukankah Allah sudah mengutus para nabi dan rasul bukankah Allah sudah menurunkan Al-Quran dan hadis kalau kita sengaja tidak mau menuntut ilmu padahal ulama banyak, ilmu tersebar, kita mudah juga untuk apa? Ya, mencarinya. Tapi kita sengaja berpaling nggak mau menuntut ilmu, maaf. Bodohnya Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah saudaraku, setiap kita wajib menuntut ilmu. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita menuntut ilmu tidak? Ya, Rasulullah sabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Jangan dipahami ini ilmu, ilmu dunia. Tapi yang dimaksud di sini ilmu agama yang paling utama. Ilmu dunia juga penting. Tapi ilmu agama yang paling penting, saudaraku. Makanya, ya, wajib setiap kita menuntut ilmu, harus itu. Jangan sampai kita ridho dengan kebodohan. Jangan sampai kita tidak tahu dalam perkara yang ternyata Allah wajibkan. Ya. Apa sih ilmu yang diwajibkan kepada kita? Al-Hafidh Ibn Abdul Bar menyebutkan bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu ada dua macam. Ya, ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap kita itu ada dua, dua macam. Macam yang pertama yaitu ilmu yang meluruskan keimanan kita, di mana iman kita tidak bisa lurus kecuali dengan ilmu tersebut. Maka yang seperti ini wajib kita pelajari. Ya, seperti apa? Berilmu tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang Rasulullah, tentang kitab-kitabnya, ya. Wajib ini. Sebab kita tidak mungkin lurus imannya kecuali dengan dengan mempelajari itu. Yang kedua, kata Ibn Abdul Bar yang wajib dipelajari apa? Itu semua kewajiban yang kita tidak lepas setiap harinya dalam hidup kita. Setiap hari kita makan nggak Pak? Setiap hari kita pakaian nggak Pak? Setiap hari kita sholat nggak Pak? Setiap hari kita wudhu tidak Pak? Nah yang setiap hari kita selalu melakukannya Maka itu hukumnya fardu ain Wajib dipelajari Setiap kita wajib belajar Saudara-saudaraku sekalian Ikhwat Islam azan yang Allah Nah ini ya saudara-saudaraku jadi Allah memaafkan untuk umatku tiga perkara. Yang pertama apa? Kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja yaitu karena kebodohan, ketidaktahuan. Namun, apakah setiap kebodohan itu dimaafkan? Ini ada perinciannya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian. Kesalahan, Pak, itu hanya sebatas menghilangkan dosa. Apa? Ketidaktahuan. Ketidaktahuan hanya sebatas menghilangkan apa? Dosa. Tapi tidak menggugurkan apa? Tidak menggugurkan had dalam Islam. Contoh. Kalau antum ya, antum lagi berburu kijang Pas dipanah, tahu-tahu lewat orang, kena orang meninggal. Berarti itu namanya apa? Membunuh tanpa sengaja. Iya nggak? Berdosa tidak antum? Nggak dosa. Tapi wajib bayar diat nggak? Wajib. Tetap tidak apa? Tidak hilang kewajiban dalam hal mengganti. Antum lagi jalan, atau tangan antum nyenggol gelas orang, pecah jelas. Gelasnya ternyata gelas mahal. Ya. Antum nggak dosa, tapi tetap ada kewajiban apa? Ganti. Ya. Kewajiban mengganti. Nah ini saudaraku ya, ikhwata Islam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang pertama kesalahan yang tidak disengaja itu akibat kebodohan. Yang kedua anisian, apa itu? Lupa. Alhamdulillah Pak Kita dikasih lupa itu nikmat Pak Nikmat nggak? Nikmat Pak dikasih lupa itu Dengan lupa Bapak bisa melupakan banyak kesalahan saudara kita Bapak melupakan banyak kesalahan istri kita ya. Banyak melupakan kesalahan pasangan kita Coba kalau ingat terus Payah juga ya kan tapi dengan adanya lupa alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita. Ya. Dengan adanya lupa Allah maafkan kita sehingga kita tidak berdosa. Ya. Kalau antum lagi puasa nih. Mas lagi puasa lupa. Antum makan satu piring. Habis selesai satu piring baru ingat astagfirullahaladzim saya lagi puasa Batal nggak puasanya, Pak? Puasanya nggak batal. Kata Rasulullah SAW, man akala au syariba ya nasian wa huwa saim falyutimma saumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan dan minum lupa padahal dia sedang puasa, hendaklah ia menyempurnakan apa? puasanya karena Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya. Tuh lihat, masya Allah. Iya. Karena lupa Allah maafkan kita. Alhamdulillah. Iya. Cuma apa? Ada lupa yang tercela. Yaitu lupa karena keteledoran. Contohnya apa? Contohnya kita sudah banyak ngapalin Quran. Terus kita lupa gara-gara keteledoran kita. Gak mau merojaah, males-malesan. Seperti ini kata para ulama tercela, walaupun tidak berdosa, tapi apa? Tercela. Karena hafalan Quran itu bisa mempengaruhi derajat kita di surga tidak? Ya, pahalanya besar, tapi kemudian dia lupakan karena kemalasan dia dan tidak mau murojaah. Kata para ulama sepertinya tercela ya Pak Islam. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian ya, lupa itu ternyata ada yang tercela. Itu melupakan sesuatu yang sifatnya kebaikan untuk diri diri kita, saudaraku. Iya. Ada lagi lupa yang memang terpuji. Apa itu? Melupakan kesalahan orang. Udah lupakan aja lah. Kita nggak usah ingat-ingat kesalahan orang, nggak usah ingat-ingat kesalahan istri atau suami dan yang lainnya. Kita lupakan bas. Itu kata para ulama terpuji. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal apa? Aku mendapati satu per tujuh belas akhlak seorang mukmin itu pada sifat tagoful. Apa tagoful? Yaitu mudah melupakan kesalahan saudaranya. Ya. Kita kalau menjadi orang yang mudah melupakan saudara apa? Melupakan kesalahan saudara, masya Allah. Ini bagus pak. Ini sifat yang apa? Yang terpuji saudara-saudaraku sekalian. Nah, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ada luka, ada juga Pak, lupa akibat hukuman dari Allah. Allah jadikan dia pelupa banget. Akhirnya sampai ke derajat pikun. Kenapa? Hukuman dari Allah. Akibat daripada dulu dia sering berbuat maksiat. Ya, pikirannya selalu memikirkan hal-hal yang ya diharamkan oleh Allah. Akhirnya sebagai hukuman terhadap dia Allah jadikan dia banyak apa? Lupa. Bisa jadi itu. Kenapa tidak? Ya akal Islam, saudara-saudaraku sekalian, Ini ikhwatul iman. Nah, ini saudaraku. Kita lanjutkan, sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja dan lupa dan yang dipaksa. Jadi kalau dipaksa, Pak, maka ini hukumnya juga dimaafin. Tapi paksaan yang kayak gimana? Yaitu paksaan yang tidak ada lagi pilihan. Misal, kalau kamu tidak minum arak ini saya tembak mati kamu. Terpaksa namanya, Pak. Ya gimana lagi? Iya. Maka yang sifatnya terpaksa boleh kata para ulama, tapi dengan catatan. Yang pertama, kita dipaksanya bukan untuk memberikan mudorot orang lain. Contoh, kalau kita dipaksa, kalau kamu tidak bunuh dia, saya bunuh kamu. Apakah boleh dengan istilah saya terpaksa bunuh dia daripada saya yang dibunuh? Oh, enggak boleh. Dalam keadaan seperti ini kedudukannya sama. Maka pada waktu itu enggak boleh kita apa? Ya, membunuh orang lain. Lebih baik kita yang dibunuh daripada kita membunuh orang orang lain haram dalam Islam. Ya. Ya. Ya. Adapun kalau paksaannya akal Islam itu paksaan yang tidak yang masih ada padanya pilihan yang bisa kita salah satunya ambil. Itu bukan paksaan hakikatnya saudaraku. Makanya ya paksaan itu dimaafkan. Makanya kalau jual beli terpaksa sah tidak, Pak? Jual beli terpaksa sah nggak, Pak? nggak sah kata para ulama. Kenapa? Karena syarat jual beli itu harus saling ridho. Ini terpaksa. Ya. Kadang ada seorang ibu maksa-maksa ya pedagangnya biar ayolah pak segini aja pak segini aja pak napa pak mahal amat sih pak segini apa akhirnya si pedagangnya kena kesel ya udah ya daripada ini ya terpaksa dikasih, nggak boleh itu pak. Karena itu namanya jual beli terpaksa dan jual beli terpaksa itu tidak sah dengan Islam. Ya. Kemarin ada orang ngubungin saya, Ustad, kita mau beli tanah ini Ustad. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan ya ini kebaikan insya Allah. Tapi orangnya ngasih harganya sekian sekian Ustad, mahal. Tapi dia itu kenal sama antum Ustaz. Kalau antum yang ngelobi kayaknya dia mau apa kasih harga murah deh. Aduh Pak, jangan Pak. Nanti malah ngasihnya terpaksa lagi, gak enak sama saya. Gak mau masa jual beli gitu, gara-gara gak enak. Aduh, yang gak enak ah. Gak ada dalam Islam istilah jual beli gak enak, terpaksa gitu. Iya. Yeah. Ini saudara-saudaraku sekalian khotbah Islam azani Allah wa Maka sesuatu yang sifatnya dipaksa dan terpaksa maka Allah ma maafkan. Ya. Kalau kita dipaksa misalnya. Maka kalau misalnya seorang suami dipaksa untuk mengucapkan talak, kalau enggak didor. Atau ya dibunuh dan yang lainnya. Akhirnya dia mengatakan ya udah saya terpaksa saya ucapkan talak. Jatuh talaknya? Enggak jatuh. Ya talaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena itu dipaksa. Sementara sesuatu yang dipaksa itu dimaafkan. Ya. Kalau misalnya ada orang tua dipaksa sama anaknya untuk menatangani, ayo pak, kalau enggak saya bunuh bapak. Waduh. Kalau enggak gini-gini disuruh untuk taat tangan supaya tanah sebidang itu buat dia. Maka ini pun enggak sah. Semua yang sifatnya terpaksa itu Pak. Ya. Dalam masalah dalam masalah akad itu menyebabkan akadnya tidak tidak sah. Baik saudaraku, ikhwata Islam kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 40. Masya Allah, udah mau selesai nih. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك Rasulullah SAW kata Ibnu Umar pernah memegang pundaku. Lalu Rasulullah bersabda, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau penyeberang jalan, musafir maksudnya, yang sedang safar. Dan Adla Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi, dan apabila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Ambillah kesempatan masa sehatmu sebelum sakitmu. Dan ambil kesempatan masa hidupmu sebelum meninggalmu. Ini hadis ini Masya Allah ya Abi. Memberikan kepada kita bimbingan bagaimana sih kita hidup di dunia itu. Iya. Rasulullah SAW memegang dua pundak Ibnu Umar. Ini Masya Allah ya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dipegangnya pundak Ibnu Umar. Lalu nah, Rasulullah bersabda, Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti apa? Orang asing, pengembara, atau abirus sabil atau orang yang sedang safar perjalanan. Iya. Coba Pak bayangkan. Kalau antum berangkat dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta, dalam perjalanan itu antum betah nggak Pak? Atau pengen cepat sampai? Ya pasti pengen kita Pak. Pengen cepat sampai. Kita nggak mau berlama-lamaan, capek-capean, ngapain sih? Iya. Kita pengen segera sampai. Demikian pula kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia itu jangan sampai betah. Aduh, kayaknya pengen hidup seribu tahun yang lah seribu tahun lagi misalnya. Jangan ya, Ya. Antum kalau ditugaskan oleh apa namanya perusahaan pergi ke Jepang dalam seminggu, selama hmm. seminggu itu hmm. apa antum betah di sana enggak? Antum akan segera ingin pulang kembali ke anak dan istri, dia kan? Pasti seperti itu ya. Itulah ya hendaknya kita hidup di dunia pun seperti itu. Ya, banyak sekali akhi yang menyebabkan kita ini tidak bisa seperti itu. Apa itu? Yang pertama, kita terlalu tenggelam dalam syahwat. Kalau kita terlalu tenggelam dalam syahwat, hmm, hmm. makan, minum, dan yang lainnya yang sifatnya syahwat, itu menyebabkan apa, Pak? Kita akan merasa cinta du dunia. Kalau kita sudah cinta dunia, apa yang terjadi, Pak? Berat kepada kehidupan akhirat. Berat beramal soleh Berat saya. Antum kalau sudah asik mikirin sesuatu ya. Misalnya antum lagi jatuh cintrom ya, ingetin si dia aja. Bagi antum lebih asik daripada ingat Allah. Lebih asik daripada berpikir kepada kepada Allah. Itu pasti, akhi. Ada sesuatu yang lebih mengasyikan di hati kita, menyebabkan hati kita akan berpaling dari yang lainnya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian ya, agar kita seperti yang Rasulullah sebutkan di sini, hiduplah kamu di dunia dalam keadaan kamu seperti apa? Orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama saudaraku, pahamilah tentang hakikat kehidupan apa? dunia. Bahwasanya dunia ini hina. Dunia ini rendah. Dunia ini Masya Allah Tidak ada nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dunia ini fana Kita akan segera meninggal Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian Kullu nafsin da'iqatun maut ya. Sebagaimana pernah saya sebutkan juga hadisnya ya Rasulullah SAW pernah mengambil bangkai anak kambing Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? siapa yang mau beli bangkai anak kambing ini? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau bangkai, kalau kambing ini hidup, kami juga nggak mau beli karena cacat. Bagaimana kalau sudah jadi bangkai ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing ini. Coba kalau kita melihat dunia itu seperti bangkai anak kambing, masya Allah kita pasti akan apa Pak? Tidak akan tertipu dalam kehidupan dunia. Maka ini ya cara yang pertama supaya kita bisa melaksanakan hadis ini Pak. Kita harus melihat dunia ini dengan penglihatan yang apa? rendah, hina. Bahwa dunia itu hina. Ya, akhirat segalanya. Yang kedua, jangan membiasakan diri dengan kenikmatan-kenikmatan dan berleha-leha. Coba kalau kita ya terbiasa kuliner sana, kuliner sini, makan sana, makan sini, berbagai macam warna-warni makanan. Ya, pasti mau tidak mau hati kita akan apa? Asyik jadinya. Ya. Tapi kalau kita biasakan puasa sunnah, puasa Senin, Kemisnya dan yang lainnya, biasa lapar. Maka di saat itu kita juga akan bersih dari ya hal-hal yang seperti itu. Kalau kita biasakan dengan syahwat dunia kita, ya kita habis waktu-waktu kita untuk mengikuti syahwat keinginan kita duniawi. Ya. Maka akibatnya apa? Kita akan cinta apa? Dunia, Apa? Cinta dunia, sahih. Antum ya <clears throat> tiap seminggu sekali pergi ke tempat wisata yang indah menikmati bukan untuk tadabur alam dan mengingat apa kebesaran Allah tapi hanya sebatas apa nikmat-nikmatan saja main-mainan mubah betul tapi akibatnya lihat deh ya akibatnya hati kita jadi apa betah dengan dunia hati kita jadi merasa lebih asyik dengan apa dengan dunia sehingga pada waktu itu akhi ya kita berangan-angan biar, biar bisa hidup di dunia lebih panjang lagi. Masya Allah Maka saudaraku ikhwata Islam, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah khawatir umatnya itu cinta dunia dan takut mati. Rasulullah khawatir. Rasulullah SAW bersabda, "Mal taqru akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Bukan kekhawatir, bukan kefakiran dan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian kata Rasulullah. Wa inna ma akhafu alaikum an tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatana fasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia kamatan nafasuha sebagaimana seorang perang sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuh likukum kama ahlakatrum. Lalu dunia pun membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. na'udzubillah Ya. Justru Rasulullah khawatir, Pak. Ternyata dibukakan kepada kita pintu apa? Dunia Rasulullah khawatir. Kenapa ketika kita diberikan kesenangan, kita terbiasa dengan apa Pak? Kenikmatannya kan? Kalau kita sudah terbiasa dengan nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, kita tidak akan siap untuk hidup capek dan lelah. Iya enggak? Iya. Akhirnya apa? Mau ibadah lelah dikit aja males. Mau ibadah lelah sedikit males. Maunya kenapa? Karena sudah terbiasa berleha-leha, enak-enakan, tenang-tenangan. Ya pas mau diajak haji, haji yuk, capek ah. Nanti di sana desak-desakan, nanti di sana gimana, nanti setiap yang dia pikirkan apa pak? Yang dia pikirkan cuma, duh gimana nanti berat, ya desak-desakan, nanti kencingnya di mana? Yang dipikiran itu jadinya apa yang terjadi? Berat, berat karena sudah melihat sesuatu berat duluan, akhirnya apa, Pak? Ke hati pun jadi apa? Berat. Kenapa? Karena kita nggak siap. Kita sudah terbiasa enak, nikmat. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam ya Allah ya. Makanya Rasulullah SAW mampu loh, Rasulullah mampu minta kepada Allah kerajaan tapi ternyata Rasulullah SAW tidurnya saja kasurnya kata Umar bin Khattab apa? Ya terbuat dari apa? Hah? Pelepah kurma. Kalau Rasulullah SAW tidur di atasnya berbekas, masya Allah. Ya, bukan berarti kita begitu ya. Oh, kalau gitu saya nanti Ustadz mau bikin kasur kayak gitu ah. Ya, ya kalau kamu mau ngikutin Rasulullah bagus silahkan aja. Ya, cuman masalahnya apa? Kita juga jangan berlebihan beli misalnya kasur yang puluhan juta. Saking nikmatnya tahajudnya lewat terus, Pak. Mau sholat tahajud berat <laughs> bener. Kenapa? Ya, kasurnya empuk banget, enak, masya Allah. Ya, pakai AC, pakai ini, aduh, masya Allah. Mau bangun tahajud kayaknya mikir-mikir gitu kan. Kenapa? Berat. Berat. Ada yang menyebabkan kita berat. Apa itu? Badan kita merasakan nikmat dengan syahwat dunia itu. Makanya saudaraku sekalian, ya, sadarilah. Jangan banyak terlalu banyak angan-angan. Ini yang ketiga, supaya kita bisa mengamalkan hadis ini, Pak. Jangan terlalu banyak apa? Angan-angan. Dunia maksudnya. Iya, antum udah beli Avanza masih berangan-angan andai punya Innova. Udah punya Innova melihat Pajero, aduh pengen Pajero. Iya, udah punya Pajero melihat lagi Mercy, aduh punya Pajero. Jadi akhirnya apa? Panjang angan-angan. Yang dia inginkan dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Kapan ingat akhiratnya? Yang benar itu angan-angannya kok teman saya bisa tahajud saya nggak bisa saya bisa tahajud iya masya allah teman saya bisa puasa senin kemis saya kok nggak bisa nah yang kayak gini yang benar pak kalau angan-angan kita seperti itu bagus masya allah Iya. Tapi kalau kita angan-angannya cuma dunia, dunia, dunia, akhirnya apa, Pak? Kita akan lupa kepada apa? Kehidupan akhirat dan kita akan terus sibuk mengejar apa? Dunia dan dunia. Saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai akhir kita termasuk orang-orang yang hatinya merasa betah dengan dunia dan ridho dengan kehidupan apa? Ya, dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam rangka mencela mereka. Ya, warabu bil hayati dunya watma'annu biha. Dan mereka ribut dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dengan apa? Kehidupan dunia Allah mensifati itu orang-orang yang kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dia ridho dengan dunia dan hatinya pun juga merasa tentram dengan apa? Dunia. Sementara salafus soleh terdahulu gak merasa tenang dengan dunia, khawatir. Iya. Sebagaimana pernah saya ceritakan ya seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Amir. Dan ini masya Allah luar biasa ya. Ketika itu Umar sebagai khalifah kedatangan tamu dari Homs. Lalu Umar berkata kepada mereka, "Tuliskan kepadaku nama-nama orang-orang fakir miskin kalian." Ditulislah yang pertama ditulis Sa'id bin Amir. Umar bertanya, bertanya, "Ini siapa Sa'id bin Amir?" Kata mereka apa? Gubernur kami. Hah? gubernur kalian miskin? Iya. Masya Allah. Ada gubernur miskin, Pak. Maka Umar pun kemudian segera mengirimkan bantuan. Ya, mengirimkan apa? Bantuan dana. Ya, 100 ribu dinar. Dirham. Dikirimkan. Sesampainya di Said bin Amir dibuka ternyata isinya uang. Apa kata Said? Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kata istrinya, ada apa? Ada musibah apa? Apa kata Said? Dakhalat alaya dunya litursida akhirati. Ini ada dunia yang mau masuk ke hatiku. Ya untuk merusak apa? Akhirat. Masya Allah. Sampai Said takut ngelihat harta itu takut gitu Pak. Kalau kita kan Masya Allah kan. Ya. Kalau para sahabat ngelihat harta itu yang kita yang mereka pikirkan pertama apa? Nih hisapnya gimana di hari akhirat? Kalau kita ngelihat harta udah hijau duluan kan, nggak pernah mikir nih <laughs> hisap bodoh amat nantilah gampang. Ya, insya Allah ini tanda Allah ridho sama saya. Ya, sehingga kita nganggap seakan-akan kalau kita banyak duit itu tanda Allah cinta kepada saya, masya Allah. Nah inilah saudaraku memang beda ya antara kita dengan mereka. Kalau mereka para sahabat menganggap akhirat segala-galanya, sementara kita menganggap akhirat sesuatu yang sampingan saja. Masallallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan saudaraku. Lalu Ibnu Umar berkata, menafsirkan hadis tadi. ida asbahta, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu apa? Sore. Artinya, kalau kamu ada kesempatan di waktu pagi, jangan kamu berangan-angan gampang nanti sore aja. Emangnya kamu yakin ajal kamu sampai sore apa? Jangan. Segera ambil kesempatan di waktu pagi untuk beramal soleh, segera beramal soleh. Karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan, mbak. Iya. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan kamu tunggu-tunggu waktu apa? Pagi. Ambillah kesempatan masa sehatmu sebelum sakitmu. Dan ambil kesempatan masa hidupmu sebelum apa? Wafatmu. Demikian seorang mukmin. Seorang mukmin itu akhirnya bersungguh-sungguh dalam menggunakan waktu-waktunya. Seorang mukmin yang akhwat Islam azan ya Allah wa yakum berpikir bagaimana dia yang menggunakan waktunya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku sekalian ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum ya. Kalau kita terbiasa berkata apa? Nanti ah gampang besok. Nanti ah gampang besok. Sekarang Anda berkata nanti, besok pun kamu akan berkata nanti. Iya, betul. Kalau misalnya kamu berkata hari ini, Besok ah gampang. Besok pun kamu akan berkata apa? Besok gampang. Besok gampang. Terus dan terus. Tidak ada. Mukmin itu tidak ada istilah mengulur-ngulur, mengundur-mundur, tidak ada. Mukmin itu menganggap sekarang kesempatan untuk beramal saya ambil. Segera beramal soleh. Makanya, ya, Al Hasan Al Basri berkata apa? Iyak kuat taswif, Fa ka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Jauhi oleh kamu taswif, mengundur-mundur, mengulur-ulur, nanti, nanti, nanti. Kenapa? Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok masih ada dan kamu bisa menggunakan hari ini, maka kamu bisa menggunakan hari esok seperti hari ini. Tapi kali hari kalau hari esok sudah tidak ada lagi, kamu tidak lagi menyesali hari ini. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, Pak. Makanya subhanallah, Pak, ya, ini nasihat yang luar biasa buat kita. Ya, bimbingan bagaimana sih kita hidup di mana? Di dunia. Karena dunia ini, Pak, bukan surga kita. Ya, Dunia ini penjara untuk orang yang beriman kata Rasulullah dan surga buat orang yang kafir. Jadi jangan jadikan dunia sebagai surga kita. Surga kita nanti di akhirat. Ya kesenangan yang selama-lamanya Masya Allah. Ya. Maka dari itulah saudaraku ini adalah tempat kita menelahkan diri untuk menaati Allah. Kita harus mau capek bersungguh-sungguh Pak untuk menaati Allah. Ya, istirahatnya nanti di surga aja. Imam Ahmad pernah ditanya, Hai Abu Abdullah, sampai kapan kamu lelah untuk beribadah kepada Allah? Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Ya, ditanya oleh muridnya, Sampai kapan kamu itu lelah untuk beribadah kepada Allah? Apa kata Imam Ahmad? Sampai aku yakin kakiku benar, telah benar-benar berada di dalam surga. Masya Allah. Iya, demikian pula kita. Makanya Allah berfirman, wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud dan beribadahlah sampai datang kepada kamu kematian. Sampai kita wafat. Kita terus beribadah kepada Allah, terus bersungguh-sungguh. Lelah meninggalkan maksiat, lelah menjalankan perintah Allah, lelah. Maka enggak apa-apa lelah sebentar di dunia, asal nanti di akhirat kita bisa bernikmat diberikan oleh Allah kenikmatan yang selama-lamanya. Allah Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Sisa dua hadis lagi ini mungkin pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada yang mau nanya nggak? sejarah apa? Sejarah bid'ah kenapa begitu kuat di tanah air ini? Nah, sebetulnya Pak, kita tidak mengetahui tentang sejarahnya pun nggak masalah, insya Allah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelamatkan diri dari bid'ah itu aja. Bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kapan masuknya bid'ah ke Indonesia, sejarahnya bagaimana, sebetulnya ini saya sendiri kurang paham dan kurang tahu, Pak. Ya. Yang jelas perlu kita ketahui bahwa di dalam dunia Islam ya, munculnya kebid'ahan itu sudah ada di awal-awal Islam di zaman Ali bin Abi Thalib muncul itu bid'ah Syiah dan Khawarij. Kemudian di zaman Ibnu Umar muncul bid'ah Qadariyah yang menolak adanya takdir. Kemudian muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi ya Jahmiyah, muncul lagi terus. Yang kemudian ya ada suatu masa di mana dunia Islam dikuasai oleh orang-orang yang punya pemikiran yang rusak. Ya. Di waktu itu umat Islam terbagi menjadi daulah-daulah kecil. Ada daulah Qaramithah yang di atas Syiah Batiniyah. Demikian pula daulah-daulah yang lain yang tentunya mereka berusaha untuk menyebarkan apa? Ya, keyakinan mereka. Yang jelas saudaraku, yang perlu kita pahami yang pertama adalah penting kita mengenal dulu tentang sunnah. Setelah kita mengenal sunnah, baru kita mempelajari tentang apa? Bid'ah dan ya macam-macamnya. Dengan seperti itu kita akan bisa menyelamatkan diri ya, dari berbagai macam apa? Kebid'ahan. Wallahu a'lam. Hafalan Al-Quran itu Hafalnya harus seperti hafal surat Al-Fatihah dari awal atau bisa mulai dari akhir surat atau cukup sudah hafal aja ya Ustaz. Tapi lupa. <laughs> Kalau lupa sih namanya nggak hafal atau Pak. <laughs> Iya. Yang dimaksud dalam hadis itu dikertakan kepada penghafal Quran, bacalah dan naiklah dan tartilkan karena ya kedudukanmu di surga adalah di sisi akhir terayat akhir ayat yang kamu hafal itu maksudnya hafal yang sudah betul-betul hafal sampai meninggal dunia Adapun kalau misalnya pernah hafal kemudian lupa ya maka itu tidak dianggap tetap kita dapat pahala atas karena dulu kita menghafal tapi karena kita lupakan karena keteledoran kita dan kita meremehkannya akhirnya ya kita tidak mendapatkan derajat yang tinggi ya Bagaimana kalau wanita diancam diperkosa? Bolehkah ia bunuh diri? Ya enggak boleh tuh. Kalau ada wanita di, diancam diperkosa, dipaksa diperkosa, maka si wanita ini tidak berdosa sama sekali. Lah kalau dia bunuh diri dia berdosa. Dia apa? Berdosa. Kalau dia diperkosa, ya gimana? Saya diperkosa, dipaksa, nggak berdosa dan Islam nggak berdosa sama sekali. Ya, yang memerkosanya itu yang akan dihukum dalam Islam. Makanya di zaman Rasulullah SAW ada nggak kejadian seorang wanita yang diperkosa? Ada. Waktu itu wanita tersebut sedang pergi mau pergi sholat subuh, ditarik sama seorang laki-laki diperkosa. Iya. Yang dihukum yang memperkosanya, wanitanya enggak. Dimaafkan, dimaafkan. Ya. Asal jangan sampai ada keinginan lagi pengen diperkosa lagi dong. Ya, elah. Akhirnya malah menikmati. Apakah kalau masih maksiat tapi suka salut. Nah, apakah oh, masih maksiat tapi suka sholat? Apakah sholat tersebut tidak diterima? Saudaraku, kalau kita sholatnya rajin tapi maksiatnya juga rajin. Ini kenapa saudaraku? Sementara yang namanya ibadah itu hendaknya apa? Menimbulkan ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21 apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Agar kamu bertakwa, lihat. Agar kamu bertakwa. Berarti ibadah itu tujuannya untuk menimbulkan apa? Takwa. Maka kalau ternyata kita ibadah tidak menimbulkan ketakuan kata para ulama itu tanda ibadah kita dimasuki sesuatu. Ima dimasuki kurangnya ke, kekurangan ikhlas atau dimasuki rasa ujub atau misalnya ibadah kita yang kurang beres dan yang lainnya. Kita harus introspeksi diri. Kenapa selama ini saya sholat tapi kok tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna solata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya solat itu, apa? Ya, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata ini tidak mencegah. Apakah berarti tandanya solat itu tidak tidak diterima? Bisa jadi itu. Bisa jadi. Atau yang kedua, di akal Islam, Ya sholatnya diterima tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Iya, bisa jadi disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar diadukan kepada Rasulullah seorang laki-laki di waktu malam dia sholat tahajud tapi di malam hari di, di pagi harinya mencuri. Lihat. Malamnya tahajud, paginya apa? Mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu salatu. Kelak salatnya akan mencegah dia kelak apa? Sholatnya akan mencegah dia. Ya. Terkadang muncul di hati rasa akan terjadi sesuatu. Seperti gelas yang ditaruh oleh anak atau ketika akan bepergian ada sesuatu yang akan terjadi. Apakah perasaan ini termasuk sikap tatoyur dan rasa was-was dari setan? Tapi diabaikan malah terjadi Ustaz. Iya. Artinya kalau ada firasat di hati, kayaknya bakalan terjadi sesuatu. Eh ternyata apa? Terjadi. Iya. Apakah berarti tatoyur atau bukan? Tatoyur itu begini, Pak. Menganggap sial dengan kejadian yang kita lihat. Contoh. Pas kita mau berangkat, tahu-tahu apa? Nabrak kucing Wah, kayaknya bakalan sial nih. Nah, ini tatoyor nih, haram. Tapi kalau kita mau berangkat, tapi kok ada pirasat akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi kita tetap tetap jalan. Ternyata apa? Terjadi. Yaitu namanya firasat. Bukan apa? Bukan tatoyo. Iya. Maka dari itu ya akal Islam. Kalau misalnya kita mau mau mau pergi ke Bandung, tiba-tiba banyak kempes. Wah, jangan-jangan bakalan kejadian nih di jalan atau bakalan apa-apa. Nah, ini takoyur nih, menganggap sial dengan ban kempes. Nah, boleh. Iya. Maka yang seperti ini tidak boleh mencegah kita. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Wa ma minna illa walakin Allah yuzibu bitawakkul. Semua kita pasti ada terkadang ada apa? perasaan tatoyor di hati. Tapi Allah menghilangkannya dengan cara apa? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Bapak sekalian. Bagaimana jika seseorang yang rajin beribadah tapi masih suka bermaksiat? Sudah seperti tadi ya. Iya. Ya, tadi kita sudah jelaskan, Mbak, bahwa orang seperti ini bisa jadi apa? Dia tidak diterima ibadahnya atau bisa jadi karena mengikuti hawa nafsu atau bisa jadi misalnya nggak tahu karena ketidaktahuan dia, dia berbuat apa? Hal-hal yang dianggap lumrah-lumrah aja, boleh-boleh aja. Maka yang seperti ini harus diberitahu. Apa hukumnya seorang muslim menyekolahkan anaknya di sekolah Nasrani? Apa enggak khawatir anaknya diajarin akidah-akidah yang enggak benar? Ya, setidaknya mengakui akan adanya Tuhan selain Allah. Itu kan bahaya. Seorang mukmin itu, Pak, menjaga akidah anak melebihi segala-galanya. Lihat ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, ya. Apa yang Nabi Yakub tanyakan kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku. Apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Nabi Yakub tidak nanya, mata kulu min ba'di, apa yang kalian makan setelah nah? Tidak. Nabi Yakub bertanya, apa yang kalian sembah nanti setelahku? Nabi Yakub khawatir anak-anaknya jatuh kepada apa? Syirik. Apa antum enggak khawatir? Ya, antum sekolah kan di sekolah-sekolah yang atau benek ternyata mengajarkan apa? kesyirikan misalnya. Apa enggak khawatir agamanya ini? ya dia tumbuh di atas akidah yang ternyata ya syirik jelas kalaupun ia wafat di atasnya kekal dalam api neraka gara-gara orang tuanya ya nanti si anak ini akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah ya orang tuanya itu dulu yang menyekolahkan saya di tempat itu gara-gara saya sekolah di situ saya tidak paham tentang hakikat agama Islam, dinul Islam dan yang lainnya Iya. Ngeri itu orang tua kayak gituan tuh, Pak. Ya, Gak punya tanggung jawab ya terhadap anak-anaknya. Apakah apabila melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tua tapi tidak bertentangan dengan syariat? Misal pergi kajian malam hari kemudian di jalan dia mengalami kesialan misalnya banyak kempes. Apakah tidak nurut kepada orang tua dalam kejadian ban kempes? Bagaimana ya Ustaz? Pak, menuntut ilmu itu kan ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Kalau itu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, wajib seizin orang tua. Orang tua nggak ngizinin nggak boleh pergi. Iya, nggak boleh. Jangan antum beralasan, tapi ini kan tidak bertabrakan dengan syariat. Hatta tidak bertabrakan dengan syariat kalau ternyata orang tua tidak boleh mengatakan nggak boleh menaati orang tua wajib tidak pak? Wajib. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu, ya Rasulullah. Berjihad baik nggak pak? Bagus tidak Pak? Sesuai syariat tidak Pak? Tapi apa kata Rasulullah kepada pemuda ini? Hayyun walidak Kedua orang tuamu Masih hidup Masih ya Rasulullah Kata Rasulullah apa? Irji Fihi Pulang saja kamu Berjihadlah dengan berbakti kepada orang tuamu Lihat ya. Jadi kita juga menuntut ilmu itu harus diaplikasikan Pak kita nuntut ilmu tapi enggak bisa mengaplikasikan ilmu. Sayang sekali. Ya, pergi malam-malam sementara orang tua udah bilang jangan pergi malam. Ya, pokoknya ibu nggak ridho kalau kamu ngajinya waktu malam. Udah, yang ngajinya waktu siang enggak masalah atau sore silakan, tapi untuk malam jangan. Maka dilihat kalau ternyata kajian waktu sore dan siang dan sore enggak ada, adanya apa? Cuma malam. Sementara ini ilmu yang sangat kita butuhkan dan itu fardu ain buat kita. Maka kata para ulama melaksanakan fardu ain itu tidak perlu izin orang tua. Iya. Tapi kita berusaha memberikan alasan-alasan yang dia bisa terima dong dengan ucapan-ucapan yang baik begitu. Iya. Allah a'lam. Masih ada yang bertanya, Pak? Ibu-ibu masih ada yang mau nanya?